Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya bisa bersama di tengah tuan-tuan guru kita Bil khusus Al-Mukarram Ustaz Latif Khan Beserta para ustaz yang lain tak dapat disebutkan satu persatu untuk itu kita ucapkan syukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita disatukan bukan karena suku, bukan karena bahasa, bukan karena kampung halaman Berbagai macam suku bangsa ada di tempat ini Di Medan, Sumatera Utara Yang menyatukan kita adalah dia Yang tak pernah kita lihat wajahnya Tak pernah kita sentuh tangannya tapi dia sudah mendoakan kita sebelum kita hadir di alam wujud Maka kita balas budi baiknya dengan bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Datanglah surat dari gubernur namanya Abu Musa Al-Ash'ari Siapa nama gubernurnya? Abu Musa al-Ash'ari. Ketika itu yang menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira 17 tahun sesudah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Isi surat itu adalah malu bertetangga karena kalau datang surat orang Persia pakai tanggal kalau datang surat dari Romawi pakai tanggal. Kalau datang surat dari Koptik Mesir pakai tanggal. Ada tahunnya. Sedangkan orang Islam waktu itu ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, tapi tak ada tahunnya. Karena bangsa Arab, bangsa primitif, buta huruf, tidak punya peradaban, tak ada tahunnya. Kalau kebetulan waktu itu tahunnya banyak hujan banjir, mereka sebut dengan Amul Faidhan, tahun banjir. Kebetulan Nabi Muhammad SAW lahir saat datang tentara bergajah, maka disebut gajah bahasa Arab fil. Disebutlah Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Amul Fil. Ciri masyarakat primitif tak ada kalender masyarakatnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan Allah yang sudah mengutus kepada kaum yang buta huruf rasul seorang nabi utusan Allah minhum dia pun juga tak bisa tulis baca ada beberapa orang yang dapat menulis baca itu yang disusun dalam kutabul wahyi panitia penulis wahyu akhirnya berkumpullah para sahabat dikumpulkan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab agendanya bagaimana cara menetapkan kalender Islam. Masing-masing sahabat silakan memberikan pendapat. Kata sahabat yang pertama, wahai Sayyidina Umar, ya, bagaimana kalau kalender Islam itu kita mulai sejak turunnya wahyu? Turun wahyu itu dibuat tahun satu. Sahabat yang lain tak setuju. Kenapa? Karena wahyu turun Tapi tetap yang minum khamar tetap minum khamar, yang berzina tetap berzina, yang berjudi tetap berjudi. Tak ada perubahan. Maka momentum turunnya wahyu tidak layak untuk dijadikan sebagai tahun satu Islam. Ada pendapat yang lain? Ada. Apa pendapatnya? Menurut saya kata sahabat, bagaimana kalau tahun satu Islam itu ditetapkan sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW? Tapi pendapat ini pun ditolak. Karena waktu Nabi lahir tak ada perubahan. Orang tetap minum khamar, orang tetap mabuk, orang tetap berjudi, orang tetap menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Tak ada perubahan. Maka tahun satu dihitung dari lahirnya Nabi tidak diterima. Ada pendapat lain? Ada. Pendapat yang ketiga. Bagaimana kalau tahun satu Islam dimulai sejak Nabi meninggal dunia? Meninggal Nabi hari Senin langsung dijadikan sebagai tahun satu. Ini pun juga tidak disetujui oleh sahabat, musyawarah mereka. Dan kita bersyukur pada Allah tidak disetujui tahun Nabi meninggal itu sebagai tahun satu. Bayangkan kalau Nabi meninggal dijadikan sebagai tahun satu. Maka setiap menyambut tahun baru, menangis sajalah kerja kita. Nama tahunnya bukan tahun hijrah tapi tahun takziah. Karena meninggal. Lahir Nabi tidak dijadikan tahun satu. Turun wahyu tidak dijadikan sebagai tahun satu. Nabi meninggal tidak dijadikan tahun satu. Lalu kemudian datanglah Sayyidina Ali. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Sayyidina Ali yang memberikan pendapat ini disetujui oleh Umar. Pendapat yang kedua mengatakan ini pendapat Sayyidina Umar. Andai dua-duanya kita terima tak jadi masalah, tak ada kaitan dengan akidah. Maka diucapkan dalam pendapat yang keempat ini, Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Maka disetujuilah pendapat yang keempat ini berdasarkan ijma' musyawarah antar sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain pada tahun ke-17 pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab dan disetujui oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa pemerintahan gubernur Abu Musa al Ashari. Sampailah kita pada malam hari ini tahun 1440 Hijrah akan menyambut nanti tanggal berapa nanti? Tepat 31 Agustus, 1 September itu nanti pada tanggal 1 Muharram 1441 andai tak sampai pun kita hidup nanti insya Allah sudah kita sambut malam ini yang sampai umurnya Alhamdulillah yang tak sampai banyak juga yang takut mati saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa pelajaran yang bisa kita ambil dari yang saya sebutkan tadi bahwa sehebat-hebat Umar bin Khattab walaupun Umar bin Khattab itu orang dijamin masuk surga walaupun Umar bin Khattab itu sahabat Nabi pilihan walaupun Umar bin Khattab itu tidak berani setan melewati jalan yang sudah dilewatinya kalau lewatlah setan di jalan si mangaraja, lewat Sayyidina Umar di jalan singa mangaraja maka setan tak berani lagi lewat. Gimana tadi Umar lewat? aja, mutar dia, takut. Sungguh pun begitu hebatnya iman Umar bin Khattab, tapi dia memutuskan tahun itu tetap berdasarkan musyawarah. Nah, ini paling penting. Tetap berdasarkan musyawarah. Ini sekarang orang seenak otak dia saja menetapkan sesuatu. Mentang-mentang dia punya kekuasaan, punya jabatan. Umar bin Khattab khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Tidak ditetapkan semena-mena, tapi dia tetap ajak musyawarah. Ini poin yang pertama. Ma khaba man istasyara wa ma nabima man istakhara. Tidak sia-sia orang yang mau musyawarah dan tak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Saya pun juga begitu. Hari ini saya kebetulan diberikan masa kesempatan tausiah lebih kurang 60 menit, maka saya yang bicara. Tapi di luar ceramah saya tetap mendengar pendapat ustadz-ustadz, tuan-tuan guru, para mubalik, guru-guru kita semua apa yang layak dilakukan apa yang mesti dihindari karena kepala kita satu tapi kalau kepala banyak ini dikumpulkan maka selamatlah kita dari kehancuran mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang otoriter menetapkan sesuatu dengan pendapatnya sendiri tapi kita ambil pelajaran dari hijrah mesti selalu bermusyawarah pelajaran yang kedua bahwa ada perkara-perkara dalam Islam yang tidak disebutkan dalam Quran yang tadi disebutkan dalam hadis tapi tidak serta merta dia bid'ah. Mana contohnya? Nih masalah kalender. Karena ini sekarang sedang menjadi pemicu perpecahan kita gara-gara masalah ha, ini tak ada dibuat Nabi bid'ah ini. Ha, ini tak ada dibuat Nabi ini bid'ah. Akhirnya antara sesama kita sikut-sikutan. Kalau sudah sesama orang yang sholat berkelahi, maka yang ketawa yang tak sholat. Oleh sebab itu maka jangan mudah membid'ahkan orang karena masalah kalender juga tak ada dalam Al-Qur'an. Carilah ayat dari Al-Fatihah sampai ke Anas ya ayuhalladzina amanu, buatlah kalender. Ini murni ijma para sahabat Nabi. Makanya kata Nabi SAW alaikum bisunnati ikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafa'ir rasyidin memba'di sesudah aku mati nanti abdu alaiha bin nawajiz gigitlah pakai gigi geraham. Ini cerita pertama. Saya mulai tausiah jam 9 kurang 15 akan berakhir jam 10 kurang 15 setelah itu akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan setelah itu kita akan pulang ke rumah masing-masing jangan pulang ke rumah orang satu masalah selesai 15 menit bisa dipahami sekarang kita masuk masalah yang kedua saya menganggap datang pengajian ini mau menghilangkan masalah Pak Ustadz. Rupanya Ustadz datang menambah masalah. Salah kalian sendiri. Kenapa kalian undang Ustadz bermasalah? Undanglah Ustadz yang enjoy-enjoy, yang tenang-tenang, yang tak ada beban. Ini pula diundang ya Ustadz yang sedang dilaporkan ke Mabes. Saya sedang down sebetulnya. Tapi menengok semangat Ustadz Latif Khan tadi, bangkit semangat. Itulah gunanya. Bagus kalian takbir kuat-kuat pergi setan-setan. Itulah gunanya kita bersilaturahim dengan guru-guru kita dari ucapannya, dari tatapan matanya, dari basiroh pandangan batinnya membangkitkan semangat. Ini anak-anak muda ini kadang sedang down. Kok kenapa? Galau. Ayo kita pergi sebentar, bangkitkan semangat apa? Minum tua kita agak tiga botol. Bangkitkan semangat itu adalah dengan duduk-duduk bersama orang sok boleh. Ini banyak energi-energi ini yang sedang berkumpul. Ada di sini orang yang banyak sedekahnya, ada di sini orang yang banyak zikirnya, ada di sini orang yang banyak ilmunya, ada di sini yang orang banyak otak isi kepalanya cerdas-cerdas. Ketika berkumpul energi-energi itu, maka kita pun bangkit semangat. Saya pun bangkit sekarang. Nanti sudah pulang, pulang ah, baru lestoi balik. Sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua adalah masalah hijrah. Jadi hijrah itu jangan bayangkan kumpulkan pakaian, masukkan ke koper, beli tiket pesawat, selesai. Bukan begitu. Hijrah ini ada kronologisnya. Apa dia? Berkumpullah orang Arab kafir Quraisy kepala-kepala suku di sebuah tempat di kota Makkah namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun rumah. Nadwa rumah pertemuan. Sekarang mungkin di masyarakat Melayu ada namanya balai pertemuan atau masyarakat modern ada namanya kantor DPR DPRD tempat berkumpulnya wakil-wakil rakyat maka di kota Makkah mereka sudah punya itu namanya Darun Nadwa pendiri Nadwa Darun Nadwa itu namanya Kusoi Muhammad SAW anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hasim, anak Abdi Manaf, anak Kusoi. Bisa diingat? Insya Allah berarti tak ingat. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak saya pun lupa, anak Hasim, anak Abdi Manaf, anak Kusoi, datuk Nabi yang kelima. Kusoi ini orang kaya, dibuatnyalah rumah besar, berkumpullah kepala-kepala suku untuk memusyawarahkan setiap langkah dan kebijakan mereka. Hari itu mereka berkumpul tepat pada hari Kamis. Berkumpullah mereka semuanya di sana. Dalam perkumpulan itu mereka bahas agenda pertemuan hari ini adalah menetapkan bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyakitkan yang punya Darun nadwa datuknya, kakeknya, mbahnya. Tapi justru yang dibahas adalah bagaimana cara membunuh cucunya. Kurang ajar orang Arab kafir Quraisy. Tapi apa mau dikata? Memang itu fakta yang terjadi ditulis dalam kitab-kitab sirah. Lalu kemudian berkumpul mereka yang menjadi ketua sidangnya adalah namanya Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham banyak orang tak kenal. Kenal Umar bin Hisham? Dah, yang saya kenal Umar bin Khattab sama Pak Umar dekat rumah kami Pak RT. Namanya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham tapi nama keren. Nanti kalau saya sebut nama kerennya, oh kalau itu kenal. Namanya Abu Jahal. Enggak. Iya. Makanya kalau kenalan sama orang itu tanya baik-baik namanya. Nama kau siapa? Nama saya Ibrahim. Ku cari kemarin di Facebook tak ada Ibrahim, rupanya Bram. Nah, gitu juga ini. Nama dia Umar bin Hisham tapi selalu dipanggil orang Abu Jahal. adalah ah, pimpinan sidang. Kenapa pula Abu Bapak Jahal bodoh? Pak bodoh pula bisa jadi pimpinan sidang. Kok bisa dia? Mungkin banyak duit dia nyawer serangan pajar. Sekarang kan tak penting mau bodoh mau apa. Ijazah bisa dibeli, apapun bisa, semua udah. penting duduk di situ kan. Nah. Sampai mana ceritanya tadi? Pagi ini kebetulan sidang itu pagi. Kata si Umar bin Hisham alias Abu Jahal tadi, pagi ini agenda kita adalah bagaimana untuk menyelesaikan, memberantas, membunuh orang yang selama ini sudah membuat kekacauan stabilitas masyarakat kafir Quraisy. Dulu kita enak-enak saja. Eh, hey, tiba-tiba datang dia sesatu ini. Ini harus kita habisi ini. Bagaimana cara membunuhnya? Saudara-saudara sekalian, ada yang bisa ngasih pendapat? Datang satu, angkat tangan, ngasih pendapat. Tuan Kepala Sidang Abu Jahal, ya. Menurut pendapat saya, kita antarkan dia ke tempat yang jauh. Kita cari tempat yang jauh, kita buang dia ke sana. Tenang kita di kota Makkah nih. Mau mabuk, mabuk. Mau berzina, zina. Mau mencuri, mencuri. Mau merampok, merampok. Supaya dia tidak mengganggu kita. Tangkap dia, ikat dia, naikkan ke onta, antar ke tempat yang jauh. Selesai. Tapi ada yang tak setuju. Saya kurang setuju. Kenapa kamu tak setuju? Karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya aura, punya karisma kepemimpinan yang luar biasa. Nanti kalau kita buang dia ke tempat yang jauh, tiba-tiba di sana dia membuat kekuatan di sana nanti banyak pengikutnya, tiba-tiba dia balik ke kota Makkah. Balas dendam dia, mati kita semua. Berpikir juga mereka. Iya juga kan Gawat ini nanti katanya kan. Kalau begitu pendapat pertama jangan diterima. Tolak. Tanya lagi. Ada pendapat yang kedua? Ada. Apa pendapatmu? Pendapat saya Tuan Abu Jahal tak usah kita antar dia jauh-jauh. Jadi bagaimana? Kita cari kayu yang kuat, kita buat kota, kita tangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkan dia ke dalam paku kuat-kuat, ikat dia, letakkan samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Biarkan kering tiga hari, mati dia. Simple. Tapi pendapat ini ditolak juga. Kenapa? Karena sekeliling kota Makkah itu banyak pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang menyebut pengikut, kalau sekarang follower. Kalau sampai dia diusik, kalau sampai dia ditangkap, kalau sampai dia dikurung, dibiarkan dia kering di samping Ka'bah mati meninggal, maka ini Makkah akan bergejolak menguamu semuanya. Hati-hati. Ah, jadi ternyata cerita-cerita ini ya eh, mirip-mirip gitu juga <laughs> udah cerita lama ini. Kalau sampai dia diletakkan di samping Ka'bah, maka seluruh pengikutnya ini akan mengamuk. Kalau sudah mereka mengamuk, siapa yang mampu mengamankan kota Makkah al-Mukarramah? Akhirnya terdiamlah mereka semua, bingung mereka. Cemana mengatasi? Cuman itulah hebatnya masyarakat jahiliyah ini. Sejahat-jahat jahiliyah. Tak ada terpikir di kepala otak mereka waktu itu. Bagaimana kalau kita santet aja dia? Tak ada. Tak ada. Saya baca buku sejarah itu. Tak ada satu pun pendapat. Gimana kalau kita curi rambutnya, kukunya, giginya, habis itu kita bawa ke dukun? Tak ada. Jadi kalau gitu mana yang lebih hebat jahatnya? Orang jahiliyah atau zaman Sekarang. Sama sekarang masih pakai santet lagi. Makanya dulu ada RUU santet, rencana undang-undang santet, tak bisa disahkan oleh DPR. Kenapa? Tak ada, tak nampak antu itu sampai sekarang. Hilang pendapat nomor satu tak bisa dipakai, pendapat nomor dua pun akan memunculkan revolusi masyarakat. Akhirnya sidang buntu sampai akhirnya Abu Jahal dapat ide. Saya dapat ide kata Abu Jahal. Gimana Tuan Abu Jahal? Gimana kalau kita utus satu anak muda malam-malam masuk ke dalam kamarnya, lalu kemudian diambil pedang, pancung kepalanya pas dia sedang tidur. Puff, selesai. Simple, modal tak banyak dan tak memicu keramaian. Ambil pedang panjang, masuk ke kamarnya malam-malam, pancung kepalanya. Selesai. Setuju? Eh, itu orang Medan, tak mudah dipancing. Ternyata pendapat Abu Jahal ini pun tak diterima. Kata yang menolak, jangan macam-macam dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan manusia biasa. Dia itu adalah anak cucu dari Kusai. Kusai itu anak cucu dari Adnan. Adnan anak cucu dari Ismail. Ismail ada anak kandung dari Ibrahim alaihissalam mengalir darah Ibrahim dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sampai Muhammad kita ganggu seluruh Bani Hashim seluruh Bani Abdi Manaf akan mengamuk dan pembunuh itu akan dicari terjadi perang besar antara dua suku akhirnya sidang pun buntu deadlock buntu cuman bedanya kalau zaman sekarang sidang buntu mereka kopi break. Nah, dulu tak ada kopi break. Nah, akhirnya buntu diam, akhirnya dapat ide Abu Jahal. Kata Abu Jahal, tunggu sebentar, ada ide baru kata Abu Jahal. Apa caranya? Kalau satu orang yang membunuh, maka yang ditangkap satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, yang berperang satu suku. Kalau begitu kita ganti ide baru. Setiap suku mengutus satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Ada 14 suku, utus 14 anak muda. Yang paling kuat tenaganya, yang paling panjang pedangnya. Maka 14 orang ini nanti malam masuk ke rumah Muhammad SAW, pancung kepalanya. Kalau sudah semua suku ikut, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah. Karena kalau satu orang yang buat, satu ditangkap. Tapi kalau semua buat, penuh lah LP. Akhirnya hebat juga kau Abu Jahal. Eh, inilah nia namanya Abu Bapak Jahal bodoh Abu Jahal. Kenapa dia dibilang bodoh? Padahal otaknya cerdas. Maksudnya untuk yang baik-baik dia bodoh. Tapi kalau untuk yang jahat-jahat nangkap kali otaknya. Orang untuk yang baik-baik bodoh. Nah, di masjid kita, di masyarakat kita, di RT RW, di kantor kita pun begitu juga. Kalau nanti pas ada musyawarah, gimana caranya meramaikan masjid ini? Diam. Gimana cara kita memperingati 17 Agustus? Diam Tapi pas ditanya, gimana caranya ngundang artis dangdut? Oh iya, iya, iya. iya. Nah, itu anak cucu Abu Jahal tuh. Kalau untuk yang jahat-jahat ada aja otaknya. Cerdas, terang dia langsung. Untuk yang baik-baik mati lampu. Melep 5 watt. Tapi cerita untuk maksiat, ah, terang kepalanya. Ah, tuh nampak tuh tulis kepalanya Abu Jahal. Nah, akhirnya disetujui lah hari Kamis siang. Dengan ini ditetapkan sidang kepala suku Arab kafir Quraisy hari Kamis siang di kota Makkah, di Darun Nadwa, setiap suku akan mengutus anak-anak muda yang nanti masuk ke kamar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memancung kepalanya ditetapkan hari Kamis lebih cepat lebih baik dilaksanakan langsung malam Jumat apa pelajaran dari sini orang kafir Quraisy pun musyawarah makanya kalau ada orang Medan tak musyawarah berarti lebih parah dari kafir nanti tersinggung lapor ke pula aku lagi pelajaran yang kedua dari kisah ini bahwa setan selalu memberikan ide-ide cemerlang brilian Walaupun kau tak sembahyang, walaupun kau tak sholat, walaupun kau tak beriman, otakmu bisa cerdas. Datang dari mana? Dari se, se, se, se. Hmm. Ini yang dialami oleh Abu Jahal. Apa pelajaran yang kita ambil? Kalau ada niat baik, segera laksanakan. Jangan tunda-tunda. Karena orang kafir Quraisy saat itu perbuatan dosa, maksiat, mau membunuh Nabi. Rapatnya hari Kamis dilaksanakan malam Jum. Kita rapat pembangunan masjid diputuskan hari Kamis. Kapan kita laksanakan? Tahun depan. Lebih parah kita dari. Nanti jumpa di akhirat sama Abu Jahal, Abu Lahab, Aku aja dulu buat dosa cepat-cepat kami buat. Kalian buat pahala, kalian tunda-tunda pula. Mau masuk surga pula tuh kata dia. Nah, jadi setiap kisah yang saya sebutkan ini kita ambil hikmah-hikmah. Ini cerita Ustaz ini dari mana? Ini jangan Ustaz ini ngawur ini. Dari mana cerita ini Ustaz ambil? Saya ambil saripatinya dari buku terbaik nomor satu di dunia. Saya tak mau ngambil nomor dua, nomor tiga, tak mau. Nomor satu juara sejarah Nabi nomor satu di dunia. Nama penulisnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi berasal dari India. Allahu Akbar. Malam ini saya ceramah di masjid India. Artinya apa? Ah, itu kan kebetulan ada Pak Ustaz. Tak ada kebetulan di dunia ini pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat bagaimana dulu ulama-ulama datang ke kota Medan mendirikan masjid ini 1887 sekarang sudah 2019 lebih 100 tahun lamanya kenapa tanah ini yang mereka pilih tentulah ada istikharah mereka yang diberikan Allah ilham kepada mereka diberikan Allah Ta'ala kepada Abdul Somad dan kita semua mengambil keberkahan pada masjid tua ini mudah-mudahan istiqomah mereka dulu sampai pula kepada kita istiqomah mereka itu kita warisi Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi menceritakan kisah ini detail dalam bukunya yang berjudul Ar-Rahim Al-Maktum juara musabakoh sejarah Nabi nomor satu di dunia ketika diadakan musabakoh di kota Makkah Al Mukarramah dapatkan buku terjemahannya ter kota-kota terdekat di toko-toko di kota terdekat di kota Anda oh, ujung-ujungnya jual buku juga bukan buku saya kalau buku ini kalian beli adik-adik saya tak dapat untung seperak pun saya bukan jual buku kecuali saya bilang belilah buku ini buku saya buku saya Bukan buku saya. Saya ceritakan ini apa? Supaya kalau kita mati nanti anak kita buka rak ditengoknya. Oh, ada buku ayah. Buku terbaik sejarah dunia ditengoknya. Sejarah Nabi Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Orang Mesir kalah. Orang Mekah kalah. Orang Madinah kalah. Justru penulisnya dari India juara satu. Menangis anak bapak, anak ibu. Menangis anak kalian menengok buku itu nanti. Kenapa dia menangis? Rupanya buku itu masih dalam plastik. <laughs> Belum dibuka. Alhamdulillah. Toko buku. Alamat di Medan. Ah, tapi jadilah. Kita mati meninggalkan bu buku. Orang tak banyak orang mati pas dibuka lemari gaple. Bisa kita lanjutkan? Akhirnya sidang pagi Kamis maka langsung zuhur. Pagi Kamis sidang, zuhur Kamis. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakrini Siddiq. Waalaikumsalam. Ada apa ya Rasulullah? Abu Bakar, nanti malam, malam Jumat kita hijrah. Hah? Nanti malam hijrah? Ya. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena nanti malam 14 anak muda akan memancung kepala. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa tadi pagi ada sidang rapat di Darun Nadwa? Rupanya rapat tertutup itu ada penyadap. Ada penyadap, ada CCTV di ruang itu. Siapa yang menyadap? Jibril alaihi salam. Begitu juga di sini. Saya yakin ini banyak penyadap. Kata Jibril, ya Muhammad. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pagi tadi hasil rapat di Darut Nadwa, nanti malam 14 anak muda akan memancung kepalamu. Maka sebelum mereka masuk, kau pergi hijrah. Baiklah, kata Nabi Muhammad SAW. Maka inilah pentingnya ada siasat mengumpulkan berita termasuklah rekaman-rekaman malam ini ini supaya kita punya bahan ada jangan sampai liar ceramah-ceramah nih ini kalau dipelintir orang, dikat orang, dipotong orang tak bisa. Abdul Somad Serana ternyata ceramah memprovokasi masyarakat Medan. Tidak, ada rekaman lengkapnya. Di mana? Nih di Masjid Jami, Masjid India kemarin ada rekamannya. Hidup kan? Hidup. <laughs> Jangan sampai kita yakin betul. Ngos takbirnya bukan main. Allah Akbar. Allah bertanya, ada rekamannya? Uh, habis pula baterai Nah, akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, "Sami'na wa ata'na." Kami siap hijrah wahai Rasulullah. Setelah memberitahu Abu Bakar, Nabi pun pulang ke rumah habis maghrib menunggu Isya. Habis Isya, Nabi pun tidur. Itulah makanya Nabi mudah bangun tahajud malam karena tidurnya setelah Isya. Malam itu dihitung setelah Isya. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi malam itu semuanya 9 jam. Kalau ada ustadz berceramah, yang paling abdul sholat tahajud adalah sepertiga malam. Jam berapa sepertiga malam itu Pak Ustadz? Jangan kau tanya-tanya. 8, 9, 10 11, 12, 1 dua, tiga, empat, lima. Maka yang dimaksud sepertiga malam itu adalah dua belas, satu, dua. Itu sepertiga malam. Paling bagus tahajud. Nanti kalau gitu Nabi itu tidurnya berapa jam? Tidur habis Isya jam 8, 9, 10, 11, 12. Habis itu dia pun bangun tahajud. Kenapa kita payah bangun tahajud? Habis Isya tak tidur. Malam nih, kecuali malam ini. Boleh bicara setelah Isya dengan syarat bicara agama. Lain daripada itu makruh hukumnya. Makanya habis Isya matikan lampu, tidur. Itu maka orang-orang dulu itu sehat-sehat badannya. Habis Isya tidur. TV tak ada. Internet tak ada. Makan ikan asin, kangkung, tidur. Besok anak sepuluh. Orang sekarang Habis semua. Lemah letoy loyo long lai. Oleh sebab itu maka kalau mau tidur yang berkualitas adalah setelah Isya. Itu tidur berkualitas. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Apa makna sunnah? Bukan sekedar sholatnya, bukan sekedar puasanya, tapi sampai tidurnya pun kita ikut. Nabi itu tidurnya tak banyak, sikit tapi berkualitas. Nabi itu tidurnya sikit bukan macam kita, sikit sikit tidur, sikit sikit tidur. Ustaz nyindir kami ya? saya sedang bercerita tentang diri saya sendiri. Saya di mobil tadi tidur, di hotel tidur, pulang tadi tidur. Ini pun lagi tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis Isya Nabi tidur, tengah malam dia pun bangun, biasanya dia tahajud ke masjid. Nabi tahajud ke Masjidil Haram. Kenapa dia sholat tahajud ke Masjidil Haram? Karena di Masjidil Haram sunyi, tak ada orang. Maka dia pergi ke masjid. Di situ dia rindu, maka dia pergi ke Masjidil Haram samping Ka'bah. Karena kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid, ditangkap kafir musyrik jahiliyah dia. Nah, jadi nanti kalau ada orang dekat-dekat daerah sini tak pernah datang ke masjid jami ini. Mohon maaf, jangan sindir dia, jangan singgung dia dia bukan tak mau sholat, dia takut dicekik Abu Jahal Abu Lahab. Itu makanya dia. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Ini mah rumahmu. Dekat dari masjid kan? Iya. Kenapa kau tak pernah ke masjid? Aku sebetulnya mau ke masjid. Cuman kau kan baca sejarah yang diceritakan Ustaz Somad kemarin. Pernah rupanya Nabi itu sholat ke masjid waktu di Makkah. Tidak kan? Iya. Kenapa? Takut dia dicekik Abu Jahal. Memang Nabi sholat zuhur, asar, maghrib tak ke masjid waktu di Makkah. Tapi tak ajut malam. Kok kenapa tak lanjut malam ke masjid? Dikunci. Memang kalau tak otak Abu Lahab tu ada aja jelasannya. Nah, malam itu Nabi sholat di rumah karena dia sudah tahu bahwa ada orang akan datang. Bagaimana yang dilakukan Nabi? Nabi pergi sebelum pergi disuruhnya tidur di tempat tidur dia itu adalah adik sewali. Ayah mereka adik beradik. Ayah Nabi namanya Abdullah, ayah dia namanya Abu Talib. Maka dia bernama Ali bin Abi Talib. Jarak umurnya berapa? 30 tahun. Jarak umur Nabi dengan dia 30 tahun. Itulah dia Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau Nabi dapat wahyu umur 40, berarti waktu itu umur Ali 10. Nabi hijrah umur 53, berarti waktu itu umur Ali 23. Umur Ali 23 tahun, anak Medan baru selesai S1 anak muda sedang gagah-gagah perkasa belum nikah dengan Sayyidatuna Fatimah Ali kau tidur di tempat tidurku, nanti aku mau pergi. Kata Ali, sami'na wa ata'na. Ali pun tidur di situ, Nabi pun keluar. Begitu Nabi keluar pintu, anak-anak muda yang mau membunuh itu seolah-olah macam macam film Matrix terbuka. Semuanya terdiam. Nabi keluar. Begitu mereka tersadar, mereka rasa di atas rambut mereka ada pasir. Karena sebelum keluar itu Nabi siramkan pasir ke atas mereka. Pus. Mereka bangun. Eh kok ada pasir? Akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Kita cincang sekarang. Jangan. Kita tengok dulu siapa ini. Pas mereka buka ditengoknya ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia tanya, "Ali, iya, kenapa kau di sini?" Aku disuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? Mana aku tahu. <laughs> Kalau memang kalian hebat carilah dia. Diceritakan Allah peristiwa itu dalam Al-Quran Kenapa orang kafir musyrik jahiliyah malam itu tak bisa menengok Nabi SAW Waja'alna min baini aidihim sadda Kami jadikan di depannya ada tembok Wa min khalfihim sadda Di belakangnya ada tembok Di muka ada tembok Di belakang ada tembok Fa'ausainahum Matanya kami tutup Fahum la yubusirun. Surat apa itu? Surat Yasin. Itu ayat menceritakan kalau dibaca ayat itu terbayanglah kita bagaimana Nabi keluar dari rumah saat hijrah menuju rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi jangan salah pakai ini banyak ini anak-anak muda sekarang baca ayat ini untuk supaya tak ditangkap razia. Rasulullah nampak razia depan wajah bainahum ini wa min khalfihim fashion wajah yashhadun waj'alna ini sadar wajah yashhadun ini sampai di dekat razia itu prit ada polisi mana bisa tak bisa kita baca itu karena polisi itu pun baca itu juga ayatnya sama dia baca itu juga di kantor. Mana bisa? Jadi banyak orang salah kaprah. Ayat Al-Quran itu bukan mantra-mantra. Al-Quran itu adalah dhalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itu hudan, petunjuk lil muttaqin kepada bagi orang yang takut kepada Allah. Makanya ketika membaca surat Yasin itu nanti malam Jumat وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون makanya baca Yasin pelan-pelan supaya direnungkan maknanya dihayati kisahnya ini banyak orang sekarang baca Yasin coba-coba sadang sadang sirun mata nengok mana kenapa belum keluar juga lepat Imana mau mengenang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya orang kafir musyrik jahiliyah makin marah. Kenapa gagal rencana sidang pagi ini? Wah, akhirnya mereka cari tak ada. Kemana dia pergi tak ada. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah bersembunyi di Jabal Sur. Tempat Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Tulisannya mirip. Alif, Lam, Wow, ro di tengahnya beda tempat nabi bersembunyi sa sur tempat nabi menerima wahyu nun Nur, ini jamaah haji yang baru pulang cerita pengalamannya di Makkah. Aku kemarin naik ke Jabal Sur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar tak tahu. Sama-sama ngangguk. Oh ah, ya. Ayolah ah, kata kau, betul lah tuh. Naiklah Nabi ke atas bersama Abu Bakar Siddiq di Jabal Sur. Jamaah banyak naik ke Jabal Nur. Tempat Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Jabal Sur jauh lebih tinggi, jalannya lebih terjal, tak ada tangga macam Jabal Nur. Makanya banyak jamaah haji waktu pergi, Pak Ustaz, Pak Ustaz, di mana Jabal Sur? Di atas. Yang mananya Pak Ustaz? Kalian tengok aja lah. Ustaz malam itu naik tidak pakai lampu kenapa tak pakai lampu karena kau pakai lampu nampak musyrik kafir jahiliyah dari bawah ah, itu dia tangkap maka gelap-gelap mereka naik ke atas tak ada tangga tak ada jalan terjal sampai ke dalam sebelum masuk ke dalam di pintu gua Kata Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan masuk ya Rasulullah, jangan masuk ya Rasulullah, biar aku yang masuk ke dalam. Kata Nabi, aku masuk. Tidak ya Rasulullah, kalau engkau masuk, ternyata di dalam ada singa yang sedang tidur, ternyata di dalam ada ular yang beracun, maka engkau mati tak sampai rasalah Islam. Tapi kalau aku yang mati ya Rasulullah, hanya anak istriku saja yang sedih. Kalau aku yang mati ya Rasulullah, hanya anak istriku saja yang berduka. Tapi kalau engkau meninggal ya Rasulullah, semesta alam akan berduka. Biarlah aku masuk ke dalam. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, membersihkan. Dampaknya ada lubang. Ada lubang di situ, disumbatnya lubang itu ditutupnya. Lalu kemudian masuklah Rasulullah. Masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau yang hijrah malam itu Nabi Muhammad bukan sama Abu Bakar tapi sama Abdul Somad. Pas mau masuk itu apa kata Abdul Somad? Ya Rasulullah, engkau lah masuk duluan. <laughs> Masuk Rasul. Sebab kalau engkau yang masuk ya Rasulullah banyak yang bela engkau. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, malaikat-malaikat. Kalau aku yang masuk, Satpol PP pun tak ada. <laughs> FPI belum ada lagi waktu itu. Apalagi PP belum ada waktu itu. Jadi apa maknanya? Bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah nyawa. Abu Bakar itu nyawa dia kasih. Akhirnya duduklah Sayyidina Abu Bakar menutupi lubang yang ada itu, ditutupnya, kakinya diselonjorkannya ke depan. Datanglah Rasulullah SAW meletakkan tengkuknya ke atas paha Abu Bakar, berbantalkan paha Abu Bakar. Abu Bakar bersandar ke dinding gua, menutup lubang tadi, maka tertidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah di balik ini? Abu Bakar dan Rasulullah tak ada lagi jarak persahabatan mereka. Saya alhamdulillah sudah kenal dengan Ustadz Latif Khan. Datang dulu ke Belawan, Kemudian saya datang ke rumah sakit menjenguk beliau, tapi untuk duduk di pangku beliau belum lagi. Saya masih, masih merasa ada jarak lagi. Tapi Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah SAW tak ada. Rasulullah berbaring di atas paha Abu Bakar tertidur. Ketika dia sedang tertidur karena capek, lelah dari rumah tengah malam naik ke atas, pas sedang tertidur itu tiba-tiba Rasulullah terbangun terjaga, menetes air dari atas tepat menetes di matanya. Terbangun. Eh, tak mungkin embun karena gurun pasir kering kerontang batu. Arab, maka Panas, tak mungkin ada. Jangan di Makkah, Medan pun tak ada embun. Tak mungkin menetes. Air apa ini Abu Bakar? Air mataku kata Abu Bakar. Air apa ini wahai Abu Bakar? Air mataku ya Rasulullah. Kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Rupanya dari lubang yang disumbatnya tadi keluar ular berbisa. Tak dapat ditahannya bisa ular itu. Bapak ibu yang pernah disengat kala jengking digigit ular bisa merasakan itu. Lam ya'rif malam yadhub. Orang yang tak pernah merasakannya tak mungkin dapat menceritakannya. Ustaz tahu cuman rasanya? Pernah saya dulu waktu kecil pernah gigi lipan, hampir terkencing. Jangan kan air mata, air kencing pun tak tertahan. Karena kalau sudah bisa masuk ke darah, darah mengalir ke jantung, detak jantung tak normal, itu sudah mulai error, sudah mulai kacau. Itu yang dirasakan Abu Bakar waktu itu. Tapi kakinya tetap tak bergerak. Kenapa dia tak bergerak? Karena dia sedang memangku makhluk yang paling mulia di langit dan di bumi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita lah yang memangku Nabi malam itu mungkin melompat gitu mohon maaf ya Rasulullah tak tertahan gue lagi sakitnya jangan cemburu ketika malam-malam Ramadan disebut nama Abu Bakar Al-Khalifatul Awal Al-Khalifatul Ula Abu Bakr Siddiq Apa jawab orang Medan? Rasulullah radhiyallahu an. Allah meridhoi dia. Kenapa Allah meridhoi dia? Nyawanya dia kasihkan untuk Rasulullah. Kenapa Allah meridhoi dia? Kakinya disengat binatang berbisa ular kala jengking, tapi dia lebih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makanya belum pernah lagi protokol manggil berikut ini Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA disambut oleh jamaah radhiyallahu ada Kenapa perjuangan kita ini belum ada apa-apanya? Ini kadang kadang anak muda ini merasa sudah hebat kali hijrahnya. Pemuda hijrah. Apa perjuangan kau? Aku udah putus tiga hari Pak Ustaz. Allah, Malam ini kita sedang mengukur bayang-bayang. Malam ini kita sedang mengukur diri kita. Ternyata kita ini tak ada apa-apanya dibandingkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi aneh bin ajaib. Di tahun 2019, di zaman edan milenial, ada orang yang ceramah mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Betul? mengejek-ejek Abu Bakar Siddiq, menuduh Abu Bakar merampas khilafah, menuduh Abu Bakar pengkhianat, ditulis di buku Abu Bakar LA, LA, laknatullah alaih. Cari bukunya, judul bukunya 40 masalah Syiah. Mereka paling benci dengan Abu Bakar, benci kepada Umar, benci kepada Aisyah, Abu Bakar LA, laknatullah alaih. Ini saya ceritakan supaya adik-adik kawan-kawan paham Kenapa tokoh-tokoh Syiah sekarang sedang merasa dapat durian runtuh mencaci maki saya di internet? Karena lama sudah sakit hati Abdul Somad membongkar masalah-masalah Syiah. Begitu dapat, hmm, mampuslah kau Somad gitu dia. Hmm. Sampai mana cerita tadi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahaduhum, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban Andai ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tak sampai sedekah kalian itu setengah mutnya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kalau ada orang Medan sekarang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar. Kenapa? Karena orang sekarang bersedekah dalam keadaan A aman. Abu Bakar bersedekah dalam keadaan kacau balau, terombang ambing. Mudah-mudahan walaupun kita tak sampai bersedekah sebesar Bukit Uhud, tapi kita nanti didekatkan Allah dengan Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Ahlul Bait dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Nabi berada di Jabal Sur? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tiga malam transit di atas. Kenapa transit? Nah, ini perlu dipelajari. Strategi. Hijrah ini perlu strategi. Jangan kata orang Jawa ujuk-ujuk. Jangan kita pikir hijrah itu tiba-tiba langkah kaki keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula quwata illa billah. Apa yang terjadi? Terjadilah. Mati-matilah. Bukan begitu hijrah itu. Transit dulu. Kenapa tak langsung saja ke Makkah? Karena kalau langsung di Makkah dikejar Abu Jahal, Abu Lahab. Karena kalau langsung ke Makkah, langsung dicegat mereka. Tapi biarkan dulu tenang. Setelah nanti mereka bingung mencari, baru keluar. Ini namanya strategi. Besok tanggal 2 6 27 28 29 30 31 6 hari lagi kita mau masuk satu Muharram. Apa strategi kita menghadapi Muharram? Gimana strategi kau menghadapi Muharram? Ya, cemana yang di atas aja lah Pak Ustadz. Apa yang di atas? Cicak. Harus ada strategi komunitas pemuda hijrah. Ini strategi kami untuk menghadapi tahun baru hijrah. Komunitas bapak-bapak hijrah. Ini strategi kami menghadapi hijrah masalah sedekah, masalah infak, masalah persatuan umat, masalah pengajian mesti ada strategi seperti yang dijalankan Nabi dan Abu Bakar Siddiq pada malam hijrah radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengantar makanan ke atas? Jangan bayangkan Nabi ngangkat tangan, ya Allah kirimkanlah makanan. Datang Jibril bawa makanan. Tidak begitu. Makanan dibawa oleh perempuan namanya Asma. Berita Berita dari Makkah, hirup piku, itu mesti dibawa ke atas. Berita dari Makkah dibawa ke atas. Malam tidur di atas, siang mendengar berita. Malam tidur di atas, siang mendengar berita. Berita itu dibawa laki-laki namanya Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Hilang pula bahan. Yang tidur di tempat tidur Nabi Sayyidina Ali yang menemani di atas Abu Bakar, yang membawa makanan Asma, yang membawa berita Abdullah. Di bawah mesti ada satu pura-pura ngangon kambing. Ada satu orang pura-pura mengembalakan kambing, tapi tugas pokoknya bukan mengembala kambing, tapi mengamat-amati siapa yang kira-kira naik ke atas. Maka dia adalah laki-laki namanya Amir bin Fuhairah. Lima. Yang keenam, nanti akan ada pembawa penunjuk jalan. Ini dari Makkah ke Madinah tidak bisa jalur biasa. Kalau jalur biasa nanti kena cegat, kena tangkap. Pakai jalur khusus dari tepi Laut Merah. Yang tahu jalan itu namanya Ibnu Uraiqid. Maka pakai jasa Ibnu Uraiqid. Inilah yang disebut kalau bahasa kampungnya job description. Bagi-bagi itu tugas. Coba kita pikir yang menemani Nabi di atas Jabal Sur Abu Bakar apa Ali? Abu Bakar yang tidur di tempat tidur mana yang lebih berat tugasnya naik ke atas apa tidur ini nampaknya salah bagi tugas mestinya yang tidur ini Abu Bakar dia kan orang tua orang tua ini kan cepat tidur orang tua zaman dulu mestinya Abu Bakar kau tidur di tempat aku Sedangkan Ali anak muda dia yang naik ke atas. Tapi kenapa yang tidur Ali yang naik Abu Bakar? Karena resiko yang paling besar adalah yang di tempat tidur. Apa resikonya? 14 pedang bro. Hah sekali. Apa pelajaran dari sini? Maknanya kalau kita jadi pemimpin, kalau resiko yang terbesar letakkan keluarga terdekat ahli kurang terdekat. Tapi kalau yang tugas-tugas ringan kasih orang lain. Orang sekarang <laughs> giliran yang berat-berat, susah, nyawa, ah sini kau sudah. Kau sini ya. Dan cepat kau mati. Tapi giliran yang enak-enak ah, baru keluarga. Pas giliran ditanya, kau umat apa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad yang mana? Muhammad tukang ayam. Ah, mohon maaf Pak tukang ayam. Artinya apa? Ini segala tindak tanduk tingkah laku Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun suri tauladan sampai masalah penetapan ini. Kalau engkau menjadi seorang perempuan, bertindaklah membawakan makanan hijrah. Kalau kau seorang anak laki-laki yang hebat perkasa, bertindaklah membawakan berita. Kalau kau menjadi seorang yang tahu jalan, bertindaklah sebagai Abdullah bin Uraiqib. Kalau kau orang yang pandai memata-matai, bertindaklah sebagai Amir bin Fuhairah bagi tugas masing-masing. Begitu juga dengan malam ini. Ada anak-anak muda yang pandai IT. Ada mereka, dia tak banyak dia tak serius sekali dengan pengajian. Yang penting pas ini. Yang mata-mata ini. Ada yang ngusur lurus lampu. Dipasangnya lampu, habis itu tidur di belakang. Artinya bagi tugas masing-masing. Ada pula yang nampaknya tugasnya sepele aja, tapi sangat berarti. Apa dia? Ini digital printing. Cetak. Coba kalau tak ada ini. Mana tahu orang acaranya apa? tonton syuting. Orang tanya, tanya apa acaranya? Apa acaranya? Tapi karena ada ini orang tahu ngaji bareng uas. Ada gambar saya. Hmm. momentum hijrah untuk kebangkitan Islam. Jadi peran masing-masing. Jangan menyepelekan peran orang. Di belakang sana jangan berarti mereka tak berperan. Itu ada perannya masing-masing. Apa peran dia? Entahlah itu udah bagi-bagi mungkin dia menjaga tenda mungkin dia yang dekat ibu-ibu itu mungkin dia udah ditugaskan jaga jangan sampai anak-anak muda ini dekat-dekat sini ada anak gadis kadang anak-anak muda anak rajang ini dekat sini ah ini saya ya, ya. ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiga malam lamanya di sana, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin barulah hijrah penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid pergilah mereka malam-malam tak bisa siang lalu kemudian mereka pun turun menuju kota Madinah Al-Munawwarah di tengah siang itu tiba-tiba Abu Bakar menengok dari jauh naik debu ke atas kalau di tengah gurun pasir nampak debu naik ke atas Artinya di belakang ada orang naik kuda kencang sedang mengejar. Saking kencangnya kaki kuda naik debu ke atas. Ya Rasulullah, ya itu ada orang mengejar dari belakang. Nabi sama Abu Bakar naik onta pelan, ada orang mengejar dari belakang. Tenang Abu Bakar, tenang. Akhirnya kemudian begitu mereka akan lanjut terus. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq pun melihat Rupanya yang mengejar dari belakang ini namanya Suraqah bin Malik namanya Surakoh bin Malik. Tiba-tiba ujung kaki kuda Surakoh masuk ke dalam pasir, terjungkal dan akhirnya menggelinding. Naik dia lagi ke kudanya, dikejarnya lagi Nabi, dihadangnya Nabi dari depan. Apa kata Surakoh? Aku Surakoh bin Malik. Seumur hidup naik kuda tak pernah jatuh. Baru sekali inilah jatuh. Maka aku sadar bahwa yang kukejar ini bukan manusia biasa, engkau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala maka dengan ini aku tidak jadi membunuh engkau kenapa dia semangat betul mengejar karena di Makkah sudah dibuat pengumuman siapa yang bisa membawa kepala Muhammad hidup atau mati akan diberikan 100 ekor onta satu ekor onta 50 juta itu pun onta-onta yang udah tak tak laku deh sudah murah-murah onta-onta second lah 50 juta kali 100 ekor sama dengan Hah? 50 juta kali 100 5 miliar 5 miliar itu kalau dibelikan cendol oh. ngerenang kita ngerenang kita ha? Ah. coba bayangkan apa pelajaran dari sini apa pelajaran dari jatuhnya Suraqa ada orang keluar dari rumahnya niatnya mau membunuh Nabi niatnya mau dapat 100 ekor onta niatnya jahat tapi ternyata di tengah jalan dapat hidayah tapi ada orang dari rumahnya langkah kaki Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah mama mama mama papa mau cari rezeki yang halal ya sampai di kantor makan haram <laughs> Di akhirat kau akan jumpa dengan Surakoh bin Malik dan Surakoh tersenyum melihat engkau. Kata Surakoh, "Aku melangkah dari rumah mau memancung kepala Muhammad. Aku melangkah dari rumah mau makan haram. Tapi di sana aku melihat mukjizat dan aku bertobat kepada Allah. Tapi kau melangkah dari rumah niat mau cari harta halal. Sampai di sana kau mainkan tanda tangan. Hmm. Neraka jahanam tempatmu, Bro. renungan panjang tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa permintaanmu wahai Muhammad? Aku akan balik ke Makkah. Apa kata Nabi? Arif annam. Satu saja permintaan kun surakah Azim anna Sembunyikan berita tentang kami Seolah-olah kau tak pernah berjumpa dengan kami Maka pulanglah engkau Surakah pun kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah Tidak membawa kepala Muhammad SAW Tidak membawa seratus ekor onta Tapi ada yang lebih mahal daripada seratus ekor onta Ada yang lebih mahal daripada darah Apa dia? keyakinan tentang Muhammad adalah Rasul utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan dilanjutkan. Itulah mengapa perjalanan hijrah itu tak sama dengan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj selesai. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haula linuriyahu min ayatina. Selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun Kenapa mesti 8 hari 8 malam? 8 hari 8 malam perjalanan itu. Lalu kemudian mereka pun terus naik onta bersama Abu Bakar Siddiq. Haus. Hmm, kebetulan ada air. Saya tak buat-buat, memang ceritanya begitu. Haus. Akhirnya mereka menengok ada peternakan kambing dan onta. Ada tradisi di masyarakat jahiliyah boleh minta susu kambing. Ah, itu dia. Sepelit-pelit orang jahiliyah, sebakhil-bakhil orang kafir musyrik, memang aturan tak tertulis kalau nampak di situ ada peternak boleh minta susu kambing. Nah, akhirnya mereka pun mintalah, "Hei eh, peternak kambing, ya, kami minta susu kambing." Kata penjaga ternak, "Kalau kalian mau ambillah, tapi susu kambing tak ada kering." Kambing kurus tak ada hujan, tak ada masa paceklik. Kalau mau coba-coba, diambilnya satu, ah, cobalah. Didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diletakkan Nabi tangannya ke atas, lalu diperah oleh Abu Bakar Siddiq, dapatlah satu gelas Lalu kemudian disapu Abu Bakar bagian bawah gelas itu disapunya. Dia tak ingin ada pasir yang jatuh ke jubah Nabi SAW. Setelah bersih diberikannya ke Nabi. Nabi pun meminum. Ketika Nabi meminum apa kata Abu Bakar Siddiq? Fashariban Nabi hatta irtawaitu. Nabi minum air susu kambing sampai hausku hilang. Fashariban Nabi hatta irtawaitu. Nabi minum sampai hausku hilang. Kalau saya sama Ustadz Musdar Bustamam, kawan saya dulu sama-sama di Mesir, sama-sama di waktu haji ke Makkah. Duit tak ada, sama-sama mahasiswa, sama-sama susah. Duit tinggal sedikit, beliau pun beli minuman, minum. Lalu apa kata saya? Kulihat Ustadz Musdar minum, hausku pun menjadi-jadi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Abu Bakar ingin menunjukkan melihat Nabi minum hausku hilang. Inilah orang yang sudah sampai pada puncak iman. La yu'minu ahadukum kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi sampai kau senang menengok saudaramu. Ma yuhibbu nafsi sama macam menengok diri sendiri. Ini sekarang orang tak gitu. Mestinya kau berkata, menengok kawanku mobil baru, aku ikut macam punya mobil baru. Walaupun dia naik CB 100. Menengok kawanku punya rumah baru, aku pun rasa macam tidur di hotel. Kita mestinya ikut senang nengok kesenangan dia. Seperti iman Abu Bakar Siddiq. Ini sekarang banyak orang sesak napas, sesak jantung, jantung koroner, diabetes meletusnya naik kumat. Gara-gara menengok orang dapat nikmat. Susah nengok orang se senang. Pak Ustaz, aku ini sakit nih sekarang. Kenapa? Nengok di rumah baru. Ih, sekarang berkunang-kunang Pak Ustaz. Kenapa? Nengok dia mobil baru. Tapi yang paling sakit hatiku nengok yang itu Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Mestinya kita sampai Maka setiap langkah dan gerak itu Ada hikmah-hikmah Setelah mereka selesai minum Lanjut perjalanan Mereka lanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung Di tengah malam Sholat isya Waktunya Sholat isya jamaahnya lebih dari 70 orang Sholat isya malam lebih 70 orang Kapan mereka masuk Islam? Kapan mereka bersyahadat? Ini menunjukkan Walau nyawa di ujung tanduk tapi dakwah tak boleh tinggal. Ini sekarang banyak orang, Kok kenapa tak berdakwah? Nah, dakwah itu kan urusan Ustadz Latif Khan, bukan urusan saya. Kok kenapa tak berdakwah? Sebenarnya saya mau berdakwah, tapi aku sekarang sedang susah kali. Nanti lo agak-agak senang. Kan. Udah turun gaji 13 aku berdakwah insyaallah. Senang dakwah, susah dakwah. Kok kenapa tak berdakwah? Aku kan taman SMA. Dakwah itu kan mesti ustadz. Kalau nanya soal agama tanya jawab baru mesti Ustad. Tapi kalau ngajak orang sholat, ngajak ke masjid, tidak mesti us, Ustad. Kau sekolah apa? Kau kan sarjana teknik. Ngapain kau ajak ajak aku ke masjid? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak Haji. Jangan kau ajak ajak aku. Belum kau lahir aku udah haji. Ini kalau ada orang begini, ini otaknya sungsang. Tak betul pemahamannya. Ngajak ke masjid gak mesti ustad. Ngajak orang silaturahim gak mesti LCMA. Kecuali kalau tanya jawab. Fas'alu ala zikri. Tanya orang yang paham. Tapi kalau masalah memakmurkan rumah Allah, menutup aurat, kau kenapa belum pakai jilbab? Pakailah jilbab. Allah, kau baru dengar MP3 tiga kali udah mau ceramah pula. Ini harus pemahaman diluruskan. Ada orang-orang yang bukan ustadz, bukan dokter, bukan profesor, bukan tamat dari Umul Koromaka, bukan tamat dari Jamiah Islamiyah Madinah, tapi dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Kenapa? Karena dia berdakwah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Dia berdakwah di dalam klub-klub malam, berdakwah di terminal, berdakwah di ganggang sempit, Abdul Somad tidak berdakwah. Abdul Somad hanya menyampaikan ayat-ayat Allah di dalam masjid, di tempat yang sudah orang baik-baik semua. Makanya saya cemburu melihat mereka. Mereka nanti jauh lebih dulu masuk surga. Mudah-mudahan mereka ini pula yang memberikan kita syafaat di akhirat nanti. Jangan sepelekan penampilan mereka. Jangan sepelekan pendidikan mereka. Karena Allah melihat hatinya yang bersih. Dia selamat dari ria. Abdul Somad itu kan ceramah, followernya banyak, itu banyak. Dia masih nengok like. Dia masih subscribe, like and share. Tapi ada orang yang tak peduli kepada itu. Dia mengajak dari pintu ke pintu. Tukang-tukang yang sedang bekerja. Orang yang sedang berada di jalan diajaknya ke rumah Allah. Ini ada pada saat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu genting nyawa terancam sempat berdakwah ngajak orang masuk Islam, ajarkan salat, langsung salat Isya berjamaah, langsung praktek bukan teori. Ini sekarang banyak orang teori salat, salat menurut bahasa, salat menurut istilah, salat dalam kitab ini, salat ini, salat ini. Kau pernah salat? Enggak. Lalu kemudian mereka lanjutkan perjalanan. Berangkat hari Ahad malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Hari Senin sampai 8 hari 8 malam sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang kita kenal dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع Sampailah Nabi ke tempat namanya Taif. Di Taif ini empat malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, empat malam di Taif berdiri satu masjid bernama Masjid eh Taif pula. Makanya kalau Ustaz itu salah kasih tahu. Kan diam-diam aja, lantaklah sih mau Taif apa, penting cepat selesai. Sampailah Nabi ke suatu tempat namanya Ku Kuba. Di Kuba ini berilah satu masjid namanya Masjid Kuba. Siapa yang sholat di Masjid Kuba dua rakaat sama dengan mendapatkan pahala umroh. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semuanya sampai ke Masjid Kuba. Amin. Yang tua-tua tak usah doakan lagi, udah banyak yang sampai. Udah tua tak juga mau berangkat, mati aja lah. Duit banyak, kenapa tak mau berangkat? Umroh, Al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Oh, Ustaz Somad. Jadi kalau kita sholat sunat di Masjid Kuba itu dapat pahala umroh ya? Aku kemarin umroh nggak sempat sholat di situ Pak Ustaz. Kenapa? Asik berfoto. Saudara-saudara, kita sedang berada di Masjid Kuba ini sekarang. Tak sempat sholat sunat. Mudah-mudahan yang belum sempat sholat sunat nanti umroh bulan Januari insya Allah bersama Ustaz Abdul Somad. Dah, masuk iklan satu selesai. Apa pelajaran dari sini? Di mana kakimu memijak tanah, disitulah engkau membangun masjid. Saya sampai di Kuala Lumpur, ceramah. Ustaz Somad, besok kita tak ada ceramah, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan kemana Pak Cik? Ke Masjid India. Di Kuala Lumpur ada Masjid India. Di Medan ada Masjid India Dipukul ombak, diempas gelombang, mereka datang dari daratan Gujarat sampai kemari. Makanya pakai kain sarung itu adalah tradisi masyarakat India. Pakai kain sarung. Kalau di Mesir jangan belum pakai kain sarung. Maroko tak orang tak ada pakai kain sarung di Mesir. Makanya kain sarung dulu saya kecil masih ingat emak kami, datuk kami, nenek kami. Ini ada kain madras. Rupanya madras itu nama kota di India dan memang Islam kita ini adalah datangnya ulama-ulama dari India mereka ini sekaligus pedagang mereka kaya-kaya mereka mereka beli tanah mereka bangun masjid bayangkan 1887 lebih satu abad mengalir pahala kita malam ini kepada ulama-ulama pedagang-pedagang orang-orang kaya yang dulu mendirikan masjid ini apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Anak-anak muda yang hadir malam ini mestilah jadi saudagar-saudagar kaya, entrepreneur-entrepreneur di masa akan datang. Amin. Yang datang malam ini ikut tausiah di Masjid Jami ini, yang terkenal dengan Masjid India di Medan ini, maka dalam hati mesti kau tanamkan, saya sebelum mati mesti mendirikan satu masjid seperti Masjid Jami, Masjid India ini. Amin. Amin nih kadang anak-anak muda nih pendek aja cita-citanya. Kau dari mana? Ah, fakultas pertanian Pak Ustaz. Nanti kalau udah tamat oh jadi apa? Hmm, jadi PNS. PNS golongan 3D gaji 2 juta setengah. Tambah tunjangan, tunjang uang sipak, uang tinjang, uang sikut, uang sundul. Anggaplah dua kali lipat 5 juta. Binimu mau pakai emas, gelang, rantai, Semuanya kredit. Mobil kredit, rumah kredit, semua kredit. Sampai motor tuh bunyi klakson kredit, kredit, kredit, kredit. Tapi mereka dulu datang kemari adalah pedagang-pedagang, sodagar-sodagar, entrepreneur, entrepreneur. Akhirnya mereka membangun masjid sehingga mengalir pahalanya. Maka kembangkan. Kau jurusan apa? Fakultas pertanian. Tanam sawit sejauh mata memandang. Ustaz Somad, itu ada sawit, itu ada karet, itu ada sawit, itu ada tebu, itu ada punya siapa? Tak tahu untuk punya siapa. Harus punya kita. Indonesia tanah air beta. Indonesia eh, di masjid tak boleh nyanyi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, empat malam di Kuba bisa berdiri satu masjid. Kita mendirikan masjid berapa malam? Berapa banyak peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir? Sampai belumut batu. Bayangkan itu. Malu kami Pak Ustadz sebagai warga masyarakat. Tolong nanti Ustaz ceramah ini tolong kasih tahu. Bukan di sini, di tempat lain. Tolong Ustaz ceramah nanti supaya jangan lagi ada pasang tangguk di tengah jalan. Menangguk orang tuh. Oh, menangguk. Oh. Tengah jalan, ibu-ibu yang pakai bedak takut hitam mukanya pakai bedak untuk menanggung uang dari supir truk 2000 perak lempar dulu perak padahal negeri ini kaya gemah ripah loh jenawi tongkat dan batu jadi tanaman di bawah minyak di atas minyak digali tanah mencari sumur menyembur gas tapi 2000 perak di jalan ditangguh untuk masjid. Laknat Allah bagi orang yang bakhil pelit. Laknat Allah bagi penguasa yang tak meletakkan nikmat dari bumi Allah diletakkan di atas muka bumi Allah. Masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dituntut diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Empat malam cuman mereka mendirikan masjid. Kita oleh sebab itu ke depan mesti ada cita-cita yang tinggi. Hari Jumat, malam Selasa, malam Rabu malam Kamis, malam Jumat, hari Jumat mereka bertolak dari Kuba menuju Yasrib. Pas masuk waktu sholat Jumat sampai di kampung Bani Salamah, maka kemudian Nabi pun melaksanakan sholat Jumat. Tempat kening Nabi sholat Jumat itu, itu yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah. Nanti kalau pergi umroh tanya guide mana Masjid Al-Jumu'ah? Tapi pengalaman saya jawab bawa jamaah umroh belum pernah ada jamaah nanya, Ustadz di mana masjid al jumuah Yang ditanya mereka di mana jual batu cincin. Nah jual batu, Ustadz tolong tunjukkan di mana jual tasbih tolong onta. Lama memilih tasbih. Lebih lama pula milih tasbih daripada betasbih. Nauzubillah. Itu pun sudah dapat tasbih bawa balik ke kampung digantungkan ke kaca spion. La ilaha Sampai akhirnya hari Jumat mereka masuk ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama dilakukan Nabi adalah membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Di antara ansor ini orang Madinah ada Aus, ada Khazraj. Dipersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Malam ini, walaupun ini masjid komunitas saudara-saudara kita dari India, apakah ada yang melarang? Ustaz Somad, karena hidung kau pesek, kau jangan ceramah sini. Tak ada. Tak dilihat kau datang dari mana. Tak dilihat kau suku apa. Semuanya mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada ta tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Oleh sebab itu yang ditengok adalah amal, amal, amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu, wala ila suarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu, wa a'malikum dan amal kamu. Ada zahir, ada apa? batin yang zohir amal kerja yang batin hati yang bersih bersih hati bersih amal berani menghadap Allah Subhanahu wa taala itulah pelajaran Oh, tadi saya janji dari jam 9 kurang 15 sampai jam 10 kurang 15. Rupanya sekarang sudah jam 10 lewat 5. Maka saya sudah korupsi 20 menit. Kenapa tiba-tiba Ustadz semangat malam ini? Rupanya tanah bertuah yang dipilih didirikan masjid jami ini membuat kita bersemangat. Semangat mereka pula lah yang membangkitkan kita semangat menghadapi tahun hijrah 1441 Hijriah ini insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ah, takbir. Apakah ceramah Ustaz Somad ini cukup? Ceramah Ustaz Somad tentang hijrah yang disampaikan malam ini satu jam lebih 20 menit ini hanya seujung kuku. Makanya nanti kalau ada tablik akbar di tanah lapang merdeka, kalau ada lagi tanah tablik akbar di Masjid Agung, kalau ada lagi tablik akbar di Masjid Raya, kuncinya datang duduk dengar diam. Ngantuk-ngantuk sikit tak apa-apa. Diampunkan Allah SWT. Ngantuk-ngantuk, ngantuk. Nanti kalau ditegur kawan, kok kenapa ngantuk pengajian? Tidur adalah ibadah. <laughs> Ustadz, Masjid Jami ini kebetulan berada di komunitas India Muslim. Bagaimana sejarah keberadaan masjid dan peran warga Muslim India sudah diceritakan oleh Ustadz Latif Khan. Ingat kata kunci keyword 1887. Di Pulau Sumatera, negeri yang paling hebat adalah Medan Sumatera Utara, makanya menjadi tujuan datang saudara-saudara kita dari bumi Tiongkok, itulah disebut dengan pecinan dan sampai hari ini rumah Chong Api menjadi saksi bagaimana dulu mereka di sini. Dan ada satu tanah yang dia kasih lalu kemudian dibangun oleh Sultan Delhi, itulah dia masjid Masjid Chong Api dulu orang Ha, ditanyakan ke Buya Hamka bagaimana? kata Buya Hamka tak ada masalah, tak ada apa-apa. Dan dalam kitab fikih pula dikatakan, kalau ada non-muslim bersedekah, maka Allah langsung membalasnya di dunia. Ha, bayangkan itu. Makanya kalau ada orang baik-baik, dia tak seakidah dengan kita, mau ngasih, ambil. Kalau mau selamat dia di dunia akhirat, ajak dia bersyahadat. aku kau nanti dibalas Allah di dunia tapi kalau kau mau balas dua kali di akhirat ah, kau sebutkan keywordnya Ashadu Allah ilaha illallah Masalah sunat ah, tak sakit kali Sakit-sakit sikit aja Nah, adapun saudara kita dari komunitas Muslim India datanglah kemari. Sebagian pula datang dari India Tamil yang Hindu, maka kita mengenal ada kampung Keling. Dulu orang Inggris datang kemari untuk apa? Mengambil tembakau, karet, rempah-rempah. Makanya ada rel kereta api peninggalan Inggris, Belanda segala macam, kerajaan multi. Makanya kalau ada orang mau mengajar orang Medan bagaimana hidup bernegara, bagaimana hidup berkomunitas, bagaimana hidup berbeda, lalu diceramahinya orang Medan itu sama dengan mengajar itik berenang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kalau baca kitab Sunan Tirmidhi, ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Tak paham, baca syarahnya. Apa nama kitab syarahnya? Syarah Sunan Tirmidzi itu namanya Tuhfatul Ahwadi ditulis oleh Imam Al-Mubarak Furi dari India. Begitu juga dengan Aunul Ma'bud. Banyak ulama-ulama kita yang datang dari India. Ada pesantren terbesar di dunia itu namanya Nadwatul Ulama yang ditulis oleh Imam Abdul Hasan An-Nadwi Abul Hasan An-Nadwi. Banyak orang Medan sekolah di Nadwatul Ulama. Begitu juga dengan di nama negerinya Lucknow di India. Jadi India pernah menjadi pusat peradaban Islam. Itulah mengapa sampai hari ini sejarah-sejarah. Makanya kata Cak Nun, MH Ainun Najib, hebat Allah memperlihatkan di dunia. India yang komunitasnya Hindu tapi justru objek wisatanya Islam. Apa dia? Taj Mahal. Kita yang komunitasnya Islam justru objek wisatanya adalah Candi Borobudur. Allah Subhanahu taala mau menunjukkan begitulah hebatnya dulu Islam di India dan mereka datang membawa Islam ke tempat kita makanya beberapa budayanya kelihatan sampai hari ini dari mulai kain sarungnya dari mulai mazhab karena Gujarat ini bermazhab Syafi'i selainnya bermazhab Hanafi makanya komunitas yang datang bermazhab syafi'i walaupun sebagian ada bermazhab hanafi dan ketika Islam sudah mulai runtuh heboh dengan politik tapi kemudian datang gerakan baru juga datang dari bumi India yang dibawa oleh Maulana Ilyas lalu kemudian Maulana Zakaria Kandahlawi Lalu kemudian datanglah orang berbondong-bondong. Beliau tak pernah menyebut jamaah tabligh, orang yang menyebut. Karena pesannya adalah tabligh, mengajak apapun partaimu, apapun golonganmu, apapun bangsamu, apapun sukumu, yang penting ramaikan masjid, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain aja mengejek. Jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor. Jamaah tuh, jamaah KUPJ, kelompok Ustaz Panjang Gangwi gitu. Ustaz, saya pengen menikah. Tapi istri tak mengasihi. Oh, maksudnya yang kedua kali. Jadi cemana tuh Pak Ustaz? Ah, rayu rayulah dia. Adinda, mau kau masuk surga tanpa haji, tanpa umroh, tanpa amal. Kau lakukan amal nih, langsung kau masuk surga. Apa dia bang? Apa dia bang? Izinkan aku nikah sekali. Tak usah masuk pun tak apa-apa. Itu dia tadi bukan nanya, dia mancing-mancing aja. Nama saya Fitri. Bolehkah saya ungkapkan perasaan saya kepada laki-laki? Bolehkah saya mengungkapkan perasaan saya kepada laki-laki yang saya cintai? Iya kalau jadi, kalau tak jadi. Tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan. Itu mesti digarisbawahi Tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Ala kami sekantor aja Pak Ustaz udah macam bang saya, udah macam adik saya, udah macam pak cik saya. Berawal dari macam berakhir dengan macam-macam. Jadi kalau kalian suka pada perempuan, bukan kalian langsung ngomong sama dia, tapi kalian cari walinya. Begitu juga dengan kalian wahai perempuan, bukan kau langsung ngomong ke laki-laki itu, tapi ada wali. Wali itulah nanti ngomong. Apakah langsung Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Di apa pesan? Apa ah, pesan itu dipesankan? Bolehkah seorang wali mengatakan kepada laki-laki, aku ingin kau menjadi menantuku? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena niat baik mesti disampaikan orang-orang baik. Ini banyaknya anak-anak muda yang laki-laki yang soleh-soleh yang baik-baik. Kan kasihan kalau dia sampai nikah sama BCL, bini celaka. Mesti harus dapatnya juga yang baik-baik. Oleh sebab itu maka tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Kalian kalau suka sampaikan kepada walinya. Wali perempuan itu ada enam. Wali perempuan ada enam. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ah, mereka ini yang bicara. Anakku, iya ya, itu ada orang bertamu di luar mau menengok kau. Kalau dia setuju, diam. Karena dalam hadis dikatakan suku Alamatur ridho. As-sukun alamatur ridho. Diamnya anak gadis itu tanda dia suka. Itu ada anak eh, mau, mau nikah sama diam. Ah, itu tanda suka. Anak gadis zaman dulu. Zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Hmm. Nah, begitu juga wali tadi. Nampaknya anak gadisnya itu selalu menengok video Kori ada dari Medan.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 Kau pancung kepala kau nanti. Yalah pak, yalah pak. Ah, datanglah anak lajang tadi, tapi anak gadis itu tak tahu, karena nanti bisa menimbulkan fitnah. Datang anak lajang itu, ah, suruhlah anak gadis itu membawa air. Ah, dibawakannya lah air. Ah, dia bawa air itu kau tengoklah. Hmm. tengok. tak jadi lepak lagi. <laughs> Jangan kau nikah karena cantiknya, karena cantik akan berubah. Jangan kau cinta nikah karena sukunya, karena tak ada suku yang paling mulia kecuali suku karena kesucian hati dan takut pada Allah. Jangan kau nikahi dia karena hartanya, hari ini kaya, besok jadi miskin, susah, miskin, papa. Tapi kau nikahi dia karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya Mengapa pada malam hari raya kedua, malam dua syawal, malam setelah hari tasrik dilarang untuk mengumandangkan takbiran? Bercampur aduk sawal sama tasrik ini. Mengapa pada malam hari raya kedua, malam dua syawal? Itu idul fitri. Kalau tasrik itu idul adha. Kalau idul fitri mulai takbirnya dua pendapat Pendapat yang pertama mengatakan mulai takbir itu sejak sore tenggelam matahari mulai maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dari maghrib. Pendapat yang kedua mengatakan besok waktu mau berangkat sholat id itu baru takbir. Habis tak boleh lagi takbir setelah khotib naik mim mimbar. Naik khotib ke atas mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Sembilan kali, habis. Untuk bulan Syawal. Adapun untuk Idul Adha, maka takbirnya mulai 10, 11, 12, 13. Haram puasa. Kenapa hari raya? Tasrik, hari menjemur daging. Tasrik diambil dari kata syarraka, yusarriku, terbit matahari. Saat menjemur daging panas, daging dijemur. Itu hari raya mengagungkan Allah. Wadkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan Allah. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, tanggal 11, 12, 13 hari Tashrik. Sampai petang menjelang matahari tenggelam tanggal 13 habis takbir. Mengapa surat Al-Fatihah disusun paling pertama dalam Quran? Padahal surat pertama turunkan Al-Alaq. Iya juga. Di Medan ini kita kalau tanya jawab cerdas, cerdas pertanyaannya. Nampak betul orang Medan ini hebat-hebat ilmunya. Tempat lain tanya, Ustadz, kenapa Nabi Adam sama Hawa itu uh, eh, nikahnya siapa Pak Kuanya? <laughs> Awak pun bingung jawab. Kalau ini kan ilmiah dia. Turunlah wahyu pertama kali ketika Nabi sedang berada di Jabal Nur di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pun menggigil kedinginan turun ke bawah sampai di bawah lalu kemudian dia minta uh, kedinginan diselimuti oleh Khadijah. Ketika sedang diselimuti turun ayat, "Ya ayyuhal ter ay orang berselimut, Om bangun, fa'anzir, beri peringatan." Lalu dia pun disuruh beri peringatan. Siapa yang mesti diberi peringatan? Turun yang ketiga. Wa anzir ashiratakal akrabin. Berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Dipanggil dipanggillah pakciknya, pamannya, bibinya semua, dibawanya ke depan bukit Jabal Sofa, Jabal Marwa. Bukit Sofa, Bukit Marwa. Nabi pun naik ke atas Bukit Sofa. Sampai di atas Bukit Sofa, Nabi berkata kepada orang Makkah, "Hai penduduk Makkah, kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Quwais ini ada kafir musyrik yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya? Sodaknaka, kami percaya ya Rasulullah. Kalau ku katakan di belakang ini ada musuh mau menghancurkan Makkah, apa kalian percaya? Kami percaya ya Rasulullah. Kalau ku katakan aku sudah dapat wahyu dari Jibril, aku nabi, kalian percaya? Datang Abu Lahab, taban kaya Muhammad, celaka kau Muhammad. Turun ayat, tabat siada abi lahabi wa ma'ana anhu maluhu wa ma kasab. sayasla naran dzata lahab wa mur'atuhu hammalatal hatab. Jadi kalau begitu susunan Al-Qur'an yang pertama Iqra, yang kedua ya ayyuhal mudaththir, yang ketiga wa anzir ashiratakal aqrabin, yang keempat tabat yada abil lahabi wa tab. Pas kita buka Quran sekarang di Medan, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Alif Lam Mim. Jadi Quran mana Quran Medan nih? Quran yang ada di Lauhil Mahfuz fi Lauhil Mahfuz yang ada di Lauhil Mahfuz itu susunannya pas macam susunan yang ada di Medan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Susunannya pas. Lalu kemudian turun ke tempat transit namanya Baitul Izzah turun di tempat Baitul Izzah, berhenti dari di Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah turun ke Nabi, itulah yang menurut susunan secara historikal, secara sejarah tadi. Datang Jibril membawa Iqra, datang Jibril membawa ya Yuhal Mudassir, datang Jibril membawa Uashiratakal Akrabin, datang Jibril membawa Tabat Syada, datang orang bertanya tentang haid, turun ayat haid, Yas'alunaka anil mahid, kul huwa adha, Datang orang bertanya tentang sedekah. Yas'alunaka anil mada yunfiqun. Bertanya mereka tentang khamar. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Lalu kemudian menjelang Nabi meninggal dunia, disusun lagi Al-Quran itu persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya mukjizat Al-Quran diantaranya adalah mukjizat cara turunnya. Turun acak 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Susunnya acak kadut kacau balau. Tapi bisa disusun ulang sebelum Nabi meninggal. Persis seperti susunan yang ada di lauhil ma mahfud. Jelas? Jadi Pak Ustadz sebelum Nabi meninggal Quran itu sudah tersusun macam yang sekarang. Ya, macam sekarang. Tapi ada di kepala sahabat. Sudah macam ada sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas. Tapi tak ada wujudnya zahir. Adanya di kepala mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Quran digital. Main klik-klik aja. Klik Al-Baqarah muncul, klik Al Tiba-tiba yang di dalam kepalanya klik-klik tadi meninggal gara-gara memerangi nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Nama kampungnya Yamamah dibuatnya surat palsu. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Demi gajah, tahukah kamu apa gajah itu? Ekornya panjang. Datang Abu Bakar Siddiq, perang. Maka diperanginya lah si nabi palsu tadi meninggal 70 orang penghafal Quran. Datanglah Umar bin Khattab menjumpai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, ini Quran nampaknya harus kita bukukan jadi satu buku karena Quran yang ada di kepala tadi sudah banyak penghafalnya yang meninggal. Apa hikmah dari sini? Bahwa tentara-tentara zaman Abu Bakar itu adalah para penghafal Quran. Makanya nah, anak-anak kita ini mesti hafal Quran. Nanti dia jadi tentara, tentara hafal Quran. Dia jadi polisi, kapolres hafal Quran. Dia jadi kapolri, kapolri hafal Quran. Dia yang akan memperjuangkan Al-Quran. Takbir. Nah, Lalu kemudian setelah itu kata Abu Bakar aku tak mau membukukan Quran karena Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tak pernah membuat. Maka kalau tak dibuat Nabi adalah bid'ah wa kullu atin dolalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Umar, ini kalau tak kita buat nanti hafal penghafal sudah banyak meninggal. Ada manfaatnya. Akhirnya Allah membukakan pintu hati Abu Bakar. Lalu ditusunlah tim. Diambillah Quran-Quran yang tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di patu batu lepes. Akhirnya jadilah satu Quran tertulis. Tapi sudah ada di kepala para sahabat. Mutawatir. Kalau satu orang, warib. Kalau dua orang aziz, kalau tiga orang masyhur. Tapi kalau menghafal banyak orang, hafalannya sama, namanya mutawatir. Besok katanya ada pengajian Ustaz Somad ya? Iya. Jadi tak? Ini udah mutawatir. ah itu artinya udah udah viral gitu maksudnya. Apa yang dilakukan anak muda menghadapi tahun hijriah ini Pak Ustadz? Apa kira-kira pendapat Ustadz tentang hijrah yang baik? Nabi menjawab, bukan saya. Ayul hijrah hijratu afdal. Apa hijrah yang paling baik ya Rasulullah? Rasul menjawab, Man hajaras sayyiat. Hijrah yang paling baik adalah meninggalkan perbuatan dosa yang tahun lalu pacaran, mudah-mudahan tahun ini putus. Amin. Takut, hujan. Yang tahun lalu masih lagi tunangan-tunangan, mudah-mudahan tahun hijrah ini nikah segera. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ku sampaikan tak muak, tak bosan, turunkan harga mahar. Jangan kalian pasang mahar-mahar tinggi-tinggi. Kalian kadang-kadang orang tuanya lebih mau anaknya makan di daun daripada makan di pinggan. Lebih mau anaknya makan di lantai daripada makan bagus di pinang baik-baik. Kalau datang anak muda naik grab ditolak. Datang naik ojek kau balik. Tapi kalau datang naik mobil mewah, ah, masuk, masuk, masuk. Dia tak tahu itu mobil pinjaman. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak muda kau suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu nikahkan dia dengan anakmu. Illa taf'alu kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Nih anak muda yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang di masjid yang sudah hijrah, terima dia. Daripada kau dapat menantu calon pecandu narkoba, sakau, mabuk, terjun ke sungai mati. Siapa orang yang hijrah itu? Apakah pindah tahun? Apakah pindah tempat? Nabi menjawab, "Wal muhajir man hajara mana Allahu an." Orang hijrah adalah meninggalkan yang dilarang Allah. Yang kemarin sibuk makan pil anjing gila, sekarang makan durian. Yang kemarin sibuk pakai sabu-sabu narkoba, sekarang justru sibuk mengajar pengajian-pengajian. Kita doakan nanti di akhir majelis mudah-mudahan yang belum dapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah. Mohon infak dari jamaah Infak untuk mu'alab center Dapat dikumpulkan setiap bulan Ada yang masuk Islam di Yayasan Muslim India Nomor rekening 21300128883 21300128883 India Muslim Selatan Bank Muamalat udah aku sampaikan ya Allah. Tak juga orang ini mau ngasih, ah tengoklah. Yang mau bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang mau bersedekah mengirim duit kemari kasih dia ganti ya Allah. Yang pelit, yang bakhil didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pelit-pelit binasakan dia. Awas kalian yang tak mau bersedekah. Mana kotak sedekahnya? Kotak sedekahnya kemarin. Nah. Awas kalian yang tak ngasih duit. Mantap, nampak isinya. Syuting lah. Itulah Ustadz Riak Kadang di tempat lain dibuatnya kotak dari triplek. Mana nampak kerincing? Itu kan nampak merah. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tak jadi bersedekah karena takut dipuji orang ria. Saya tadi sebetulnya takut. Nanti kalau aku masukkan dipuji orang pula nanti. Harus dilawan. Ah, pujilah. Wal amal li ajlin nas syirik. Beramal karena ingin dipuji orang syirik. Tak jadi bersedekah karena takut dipuji orang ria beramal karena ingin dipuji orang syirik. Jadi gimana caranya? Masukkan duitmu, luruskan niat. Eh, ya, aku sebetulnya mau ngasih tadi. Kenapa tak jadi? Takut aku dipuji orang. Aku sebetulnya udah lama mau sholat ke masjid India itu. Kenapa kau tak ke masjid? Takut aku ria. Makanya aku di kamar aja. Kalau gitu nanti lama-lama, aku sebetulnya udah lama mau sembahyang, terus takut aku ditengok orang. Jadi akhirnya aku tak sembahyang-sembahyang. Laksanakan, luruskan niat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Ustadz, minta tolong doakan teman saya. Nanti namanya saya sebut, takut saya sebut sini dicari orang nanti. Uh, Badriyah binti Abdullah berasal dari Fatani, Thailand Selatan yang sedang dijajah oleh uh, Siam, Thailand. Sedang kuliah di Mesir Al Azhar. Nanti di akhir majelis kita doakan semuanya. Kertas terakhir, Ustadz sudah banyak dakwah kita sampaikan dalam berbagai acara kajian. Kenapa terasa lambat kesadaran umat Islam Pak Ustadz? Apa faktornya Pak Ustadz? Atau materi kajiannya Pak Ustadz? Entahlah. Aku rasanya kajian semua udah aku sampaikan. Sampai-sampai yang tak boleh disampaikan pun kusampaikan. Yang orang takut nyampaikan, kusampaikan. sampaikan, ah kena lapor dah semua sampaikan Kita hanya disuruh menyampaikan. Masalah orang hatinya terbuka tak terbuka itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Sampaikan. Ya ayuhar rasul balil Ya Rasul, ya Muhammad SAW balil ma unzila ilaika min rabbik. Oh, sampaikan semua yang diperintahkan Allah. Sampaikan. Meninggal Buya Hamka, selesaikah masalah? Tidak. Meninggal mufti, kerajaan Delhi, Syekh Hasan Maksum. Tak selesai masalah di Medan. Memang dunia ini sengaja tak diselesaikan supaya ada warisan anak cucu kita di masa akan datang. Allah tak menilai kita. Apakah Allah bertanya kepada komunitas muslim India di Medan yang dulu membangun masjid ini? Allah tak tanya mereka berapa yang sudah kau islamkan, tapi yang ditanya Allah, apa yang sudah kau buat? Begitu juga dengan kita, Wa malu berbuatlah fasayarallahu amalakum Allah yang akan menilai perbuatan kamu wa rasuluhu Rasulullah yang akan menilai wal mu'minun orang beriman yang akan menilai jam 10 lewat 30 kurang 15 menit selama 2 jam kita bersama mudah-mudahan bernilai amal soleh bekal menghadap Allah ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah al-fatihah